hanya salah. Malah kalau orang itu dilanggar di masjid atau di rumah duduk tempat sholat untuk menunggu sholat lagi ini sudah dapat ganjaran sholat dan malaikat-malaikat tetap mendoakan kalau orang setelah sholat lalu duduk di tempatnya dia tidak berdiri, tidak bangun, tidak pindah dan tidak omong dunia dan tidak batal mulutnya itu malaikat mendoakan Allah maufilahu, Allah marhamu, Allah maufilahu, Allah marhamu. Tetap didoakan oleh malaikat. Dan dia niat nunggu sholat lagi, ini sudah dalam sholat. Maka Nabi menunjukkan beberapa hadisnya terus mengatakan wa huwa fis sholati man sholat Dia tetap dalam sholat selagi menunggu sholat. Ada pahalanya. Sebab orang menunggu apa, apa saja sama dengan yang ditunggu. Nunggu sholat, mereka jangan sholat. Nunggu ngaji, mereka ngaji. Nunggu nyocokin nomor, ya sama <clears throat> ya, saja. Di atas saja menunggu. Na'udzubillah nunggu tidak kena malam-malam bagaimana? <clears throat> ya itu. Jam 11 keluar nunggu di pohon kenari. <clears throat> Bagaimana? Wah ini ya benar. <clears throat> Jadi nunggu baik dapat ganjaran, nunggu tidak baik yang sama. Kenapa? Peraturan hukum syariat begini. Lil wasail hukmul maqasid. Ini kaidah usulian kaidah ilmu fikih. Lil wasail bagi perantara-perantara itu mempunyai hukum al maqasid. Jadi alat hukum, mempunyai hukum sama dengan tujuh tujuan. Apa saja, ini kemana? Tujuannya ini, sama hukumnya. Tujuan wajib, alatnya juga apa? Wajib. Tujuan sunnah, juga sunnah. Na'udzubillah tujuan haram ya haram. Maka anggap saudara, orang mau ke jumatan, jumatan wajib. Jalannya ke jumatan berangkat ini eh, itu hukum apa? Wajib. Tidak bisa kemana jam akal kalau tidak berangkat ini. Jadi berangkatnya ke masjid, acara nah, wajib. Ayo, hukum sama. Malah, laikul wajib ilabi bihi fawawa wajib. Lil hukmul, lil wasail, hukmul maqasid. Ayo. Nah, sama orang punya rumah sudah, rumah yang buat judi ya. Agar biar rumah di jauh sudah setiap malam <clears throat> datang orang lintrian main. Sudah mulai jam 7 so ini nanti jam 8 atau jam 9 sudah dia menyediakan tempat tiketnya atau lampunya segalanya untuk main jam 8 nanti itu sudah dosa ini ini sudah terus ini sudah mulai dia siap-siap ini sudah dosa begitu sebaliknya orang mau tahlilan semuanya membaca Quran atau manggil orang mau tahlilan dan sebagainya umpamanya atau mau satraweh atau apa pengajian lalu dia bentangkan ya tiketnya ya keadaannya ya lampunya segalanya disiapkan ini sudah dapat kan <clears throat> termasuk orang masak perempuan sudah masak kue jajan dan sebagainya untuk apa nanti malam untuk baca maulid Nabi karena belas Rabiul Awal. Ini sudah berapa? Ganjar ma'al ini Untuk menghormat apa tamu-tamunya, tidak ada tamu, orang salihin. Wah ini sudah dapat pahala. Sebaliknya, wajah bikin kue dan sebagainya. Kenapa? Wah nanti ada orkes di rumahnya. <laughs> ada tujuan datang, ada pijat datang, ada banyak wah setiap makanan, bikin kue dan sebagainya. Mulai Bismillah ini sudah dosa dia. Lil wasail eh, hukmul maqasid. Maka orang perempuan-perempuan itu kalau dia repot di rumah, kenapa untuk maulid Nabi, untuk mi'raj, untuk tali, dan sebagainya, ini harus bersyukur kepada Allah. Karena itu sudah dapat pahala, pahala. Tapi kalau untuk barang yang mungkar, hati-hati, jangan ikut. Disuruh masak, jangan mau. Nah kenapa? Ini dul, dosa sudah payah, sudah berat kita berdosa diminta tolong bu nanti bantu di rumah saya uang istilahnya <laughs> ya buat apa wah ini lila apa boleh baik dapat pahala maupun dan diminta itu supaya membantu sekarang kalau diminta untuk wah nanti malam <laughs> ada band ada ini dan sebagainya minta tolong jawab saja nah, saya tidak akan dulu berbohong Mana sampai ini? Saya lupa. Coba Allah berfirman, wala ta'awalu. Muslimat ini betul-betul ini wala ta'awalu. Alal ismi wal udwan. Allah berdosa. Itu dari mau sampai mau nanggap dosa. Nanggap apa? Nanggap samur. Nah ini kan dosa joget, tulingan, macam-macam. Wah saya tidak mau masa ini tidak gotong royong. Tidak <laughs> akan masuk neraka, neraka dari gotong royong. <laughs> nah ini, jadi jawab betul-betul. Nanti sudah payah, sudah capek, kadang-kadang kena api dan macam-macam susah. Bagaimana? Kalau diminta jaminan untuk penjagaan, dalam penjagaan oh, ada ada karambol atau gitu. <laughs> pertama penjagaannya yang penting penjaga. adapun orang langgar dan penjagaan tidak apa-apa sama saja orang bilang saya kemana pak ngaji sebagai Honda Ini aja ngaji kita beli dalam berangkat goceng no <laughs> yang salah <laughs> adalah minjem Honda pak Honda saya pengajian mau pengajian waktu baik dia berganjaran Nah, setelah ngaji itu, berangkat, lihat ya. Ya pulangnya atau apa, goncengnya bukan maharimnya, bagaimana? <laughs> Kita nggak ikut dosa. Kamu minjemkan, saya nggak ikut dosa. Saya meminjemkan karena untuk apa? Dia mau berangkat ngaji. Nah, dia yang salah. Sama dengan ini jaminan doa, ini jaga. Oh jaga kampung, baik itu jaga kampung. Kita jamin kopi, kopi. Lantas kebetulan yang jaga itu beli. Hmm. Ya, <laughs> kadang jaga nyuri katesnya orang ada nggak ya penjaga ya jaga jadi penjagaan begitu Loh saya nggak salah, saya jamin. Saya jamin orang jaga. Ada pun dia salah atau salah. Nah, kalau perbuatan tidak haram, kerambu apa nggak haram. ينبع الإنسان يتنقل من وقته ينحرم حرم ينحرم إلى إلى إلى النظام يا مقروء يا مقروء يا حرام يا حرام قال إذا مباح يا مباح قالوا مقروء تلفنا ده كاع الجيران يسبوا ده صوتها قروا لا كان جاراني ما لنا يا صدع قروا كان جاراني itu ada orang jaga dapat buat jamin rokok sama jamin kopi yang ada ganjalnya mana kopi. kopinya leda ah, rokok tidak ada sama maksud Ayolah masalah nah, jadi kita isi ini zikrullah ibadah dan sebagainya dan segala sesuatu menuju kepada kebaikan dan kebaikan nunggu sholat itu sudah dapat ganjaran sholat Qala Nabi عليه السلام من صلى بعد المغرب ست ركعات لا يفصل بينهن بكلام عدان له عبادة اثنتي عشرة سنة walaupun ini hadis dhaif tapi dalam fadilah amal jalankan hadis ini dhaif ini termasuk salatul awabin jadi antara maghrib dan isya itu ada sholat namanya sholatul awabin. Terus sudah pernah sampaikan solat sholat itu juga dinamakan sholat awabin. Awab itu artinya orang raja orang yang kembali kepada Allah di tobat dan zikir ini kembali kepada Allah namanya ta'um Allah. Nah, sholat antara maghrib dan isya ini ada. Walaupun hadisnya atau pengambilannya hadisnya boleh. Tapi fadilah amal, amalkan. Walaupun begini. Jumlahnya 20 rakaat. Jadi begini, setelah sholat maghrib, terus sholat ba'diyat al-maghrib. Ini sunnah mu'akkadah, sudah selesai. Lalu ada sholat lagi, 20 rakaat. Kalau nggak bisa 20 rakaat, 6. 6 ini kata Nabi begini. Barang siapa melakukan sholat sesudah maghrib enam rakaat la yufassilu bainahu bikalamin tidak memisahkan dengan omongan omongan duniawi tidak ngobrol duniawi tidak apa terus sholat tidak asyik om, tidak omong-omongan sama sama duniawi adanya itu menyerupai menyamai bagi orang itu ibadat 12 tahun jadi pahalanya seperti 12 tahun ulama-ulama menjalankan caranya begini. Dua rakaat sholli sunnatul awabir ala rakaat. Sudah? Salam. Terus lagi empat rakaat sekaligus. Empat rakaat sekaligus. Niatnya sholli sunnatul awabir apa rakaat sekaligus. Jadi berapa? Enam. Nah ini jadinya hadis. Umpama dua-dua ya boleh, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat boleh. Atau enam sekaligus, ya boleh saja. Saya mau sunnah itu bebas. Dua-dua ya boleh, sekaligus enam ya boleh, atau dua dulu terus empat, atau empat terus dua ya boleh saja. Asal jangan tiga-tiga. Tiga-tiga tidak ada peraturannya. Witir bukan, maghrib bukan, wah ini model. ya, <laughs> enggak ada. Harus sedikit kalau ulama-ulama yang ahli amal ibadat al-mutamassikin abidin menjalankan begini dua rakaat salam terus empat rakaat sekali gus satu, salam sekali gus nah, kalau masih kuat dua dua dua dua jumlahnya sampai dua puluh dua dua dua dua dua dua dua dua dua dua dua iya suruh suruh enam ambil dua ya boleh saja nggak apa-apa sama gini pak sampai dibeli sudah saya kasih untung 600 sangat enggak pak enggak usah tuh 200 200 saja enggak apa ya kan enggak apa-apa karena ya, cara sunnah di bawah aja kalau begitu begitu ketelicitan enak itu sudah Pak, jangan bayar 200 saja.